السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد السلام لله السلام ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنأخذ بإذن الله تعالى من الوقت ساعة واحدة طيب شيخ membuka majlis dengan memuji Allah Azza wa Jalla bersalawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan mengambil dars kita ini insyaallah eh, berkisar satu jam lebih kurang atau dua jam. <clears throat> Wa ma'ana babun fihi tul. Dan karena bersama kita di sini ada bab yang panjang. Wa fihi jumlatun min al-athar wal ahadith fil qadar. Karena di dalamnya terdapat ya beberapa pembahasan tentang qadar dan قبل athar. <clears throat> قبل أن نقرأ الباب والأحاديث Sebelum kita membaca bab dan hadis-hadisnya, أحب أن أضيف لكم بعض الفوائد saya mengulangi untuk menambahkan faedah-faedah عن الحديث حديث ابن مسعود hadis tentang ya, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ala halaka al-mutanatti'un Itu hadis ala halaka al-mutanatti'un. Ketahuilah kebinasaan orang-orang yang berbuat ya tanattu'. Qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa al-Kubra berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Al-Fatawa al-Kubra Al-Mujallad al-Thani di jilid yang kedua صفحة 92 di halaman ya safha 92 aywa 292 قال أي المشددون في غير موضع التشديد Artinya al-mutanatti'un orang-orang yang radikal keras ekstrim ya bukan pada tempatnya. وفي كتاب النهاية لابن الأثير Dan di dalam kitab An-Nihayah oleh Imam Ibn Athir hum al-muta'ammiqun fil bahth wal istiqsa yaitu orang-orang kaum yang berdalam-dalam dan ya orang-orang yang melampaui wa min haula man yatanatta' fi babil wara' dan di antara mereka ada yang melampaui melampaui dari bab wara' fayatawarra' عما لم يتورع عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة sehingga dia berlaku dalam sifat wara' tersebut yang melebihi dari ya, sifat wara'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibn Taimiyah rahimahullah fil Majmu' berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Majmu' Al-Mujallad 20 di jilid yang ke-20 صفحة 141 ya di halaman 141 وهو يتكلم عن المتنطعين في المآكل والمطعومات والكسب yaitu beliau berbicara tentang orang yang melampaui mutanatti'un di dalam ya makanan ya kemudian di dalam pekerjaan bentar. و- وزعمهم أن مكاسب الناس كلها حرام dan mereka mengklaim ya seluruh makasih usaha pekerjaan ya manusia tersebut haram fayatrukun min al ma'kulat wal mashrubat wal a'mal wal makasib ma lam yuharrimhu Allah wa rasuluh sehingga mereka mengharamkan dari perkara makanan, minuman dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Qala syaikhul Islam rahimahullah berkata syaikhul Islam ibnu Taimiyah rahimahullah وقد أنكر حال هؤلاء الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره dan mengingkari perkara-perkara mereka ini dari imam eh, para aimatul Islam seperti Imam Ahmad ya, bin Hanbal rahimahullah taala وغيره dan selain beliau وذم المتنطعين في الورع dan mereka mencela orang-orang yang mutanatti'un yang melampaui dan berdalam tersebut di dalam sifat wara. ثم ذكر هذا الحديث Kemudian beliau menggiring hadis ini. كذلك من التنطع المذموم التنطع في الق- في العبادات Dan di antara perkara tanattu' yang tercela itu di dalam perkara ibadah. كالذين يتنطعون في تحديد القبلة seperti orang yang ya berdalam-dalam mela- melebihi di dalam perkara kiblat والذي جاء في السنة dan yang datang di dalam sunnah أن لك حالة من حالتين dan bahwasannya bagi kalian itu ada satu keadaan atau dua keadaan. Imma annaka tara al-Ka'bah mubasharah. Bisa di situ kamu melihat langsung kiblat dari Ka'bah. Fahuna yajib an tatawajjah ila al Ka'bah. Maka di situ wajib bagimu langsung menghadap ya pandanganmu kepada Ka'bah. Al-hala tsaniyah dan keadaan yang kedua an takun la tara al-Ka'bah. Di mana engkau tidak melihat arah Ka'bah tersebut. سواء كنت في مكة أو في أقصى المشرق أو المغرب sama saja engkau di kota Mekah itu sendiri atau di penjuru dunia dari timur atau baratnya فهنا يكفي أن تتوجه إلى الجهة فقط maka cukup bagimu di sini untuk mengarahkan kiblatmu ya di mana arah kiblat Ka'bah tersebut قبل نحو 27 سنة ya sebelum ya 20 tahun ya sebelumnya وأنا في مكة حرسها الله dan saya ketika itu berada di Mekah. Semoga Allah menjaganya. Kana hunak hamlatu hajjin min Amerika wa Eropa. Hamlah. Haj, haj. Uh, eh, Ketika itu ada para haji dari jemaah Amerika. Wa kana fihim ba'dul Pakistaniyin wal Arab. Dan juga ada pada mereka orang-orang ya, Pakistan dan Arab. Wa tabayyana li annahum min jama'ati at-tabligh. Dan Tampak bagi saya ketika itu mereka merupakan jemaah tabligh. Sa'alani wahidun minhum dan seorang di antara mereka bertanya kepada saya. Waqal innahu ya'malu fi masna' fi Amerika. Mereka ya berkata, kami melakukan perbuatan seperti ini seperti di Amerika. Wa innahu yufakkir bi ikhti' dan dia memikirkan perkaranya dengan perkara yang mengada-ada. Qultu lahu ma huwa? Saya katakan apa itu? Qal urid an usa'ida muslimin. Usaid. Usaid, u'in yani. Ya, saya ketika itu ingin membantu kaum muslimin saudara saya. Asna' sujadah. Yaitu membuat satu sejadah. Fi tarafiha. Itu pada ujungnya. Sa'ah. Ada dibuat di situ ya, arah jam. تحدد القبلة تماما Itu arah mata arah kiblat ya sempurna. وتحسب السجود والركوع Dan juga di situ ya ada hitungan حتى Tahsub. يحسب عدد Aywa. كم سجد Di situ حتى لا ada- يسهو في الصلاة Ya, ada hitungan berapa jumlah sujud ya, sehingga Berapa jumlahnya? Wa idza saha yanzur fi hadzal addad. <laughs> Kalau dia lupa dia lihat ya jumlah yang ada di kiblat yang dipasang alat tersebut. Qultu lahu hadza bid'ah. Saya katakan kepada dia ini adalah bid'ah. Wal jama'ah allati huwa fiha bid'ah. Dan jamaah yang ada pada mereka ini adalah jamaah bid'ah. Hadza min at-tanattu'. Ini merupakan ya perkara tanattu'. al alaina dan yang wajib bagi kita idza nakun nara al-Ka'bah jika kita melihat Ka'bah, yujzi'una wa yakfi an natawajjah ila al-jihah. Ya, kita cukup ya mengarahkan wajah kita ke Ka'bah. Amma isti'mal al-ajhiza ad-daqiqah Adapun, alat. Ya, kita menggunakan alat-alat yang seperti ini. Hatta natawajjah ila ain al-Ka'bah, fahada min at-tanattu'. Ya, sehingga arah wajah kita betul-betul harus ke Ka'bah tersebut. Ini merupakan tanattu'. وقد ذكر الحافظ ابن Rajab dan menyebutkan di sini perkaranya Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah fi kitabih dham fi kitabih fadlu ilmi salaf ala al-khalaf di dalam kitabnya ya keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf ar-rad ala al-mutanatti'in fil qiblah itu bantahan terhadap orang-orang yang berdalam-dalam ya di dalam perkara kiblat. Alladzina yushakkikuna an-nas fi ibadatihim wa salawatihim. Yang membuat kerancuan kepada mereka manusia di dalam salat mereka. Wa min at-tanattu' fil ibadah dan termasuk perkara ya tanattu' mendalam berdalam di dalam ibadah. At-tanattu' fi dukhul al-hilal wa khurujih. Itu berdalam dalam tanattu' di dalam perkara masuknya waktu hilal dan keluarnya. Bil hisabat al-falakiyah dengan ya, cara metode hisab falak. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بقوله dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita dengan ucapannya صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين kalau tertutup hilal tersebut bagi kalian kalian sempurnakan bulan Sya'ban tersebut 30 وهكذا التنطع في طلوع الفجر بالحساب maka ini perbuatan ya tanattu di dalam hisab ya terhadap ya waktu fajar هذه عباداتهم كل مسلم عبادات مفروضة على كل مسلم ini merupakan perkara ibadat yang telah diwajibkan atas kaum muslimin fayassara Allah azza wa jal turuqaha wal ilma biha dan Allah telah memudahkan kita ya menempuh metode jalan-jalannya. وَجَعَلَ لَهَا عَلَامَاتْ يَعْرِفُهَا الْجَمِيعِ Dan Allah telah menjadikan bagi kita tanda-tanda masuknya. Al والظهر والعصر وهكذا. Itu waktu fajar, waktu zuhur, asar dan selainnya. والقبلة dan kiblat juga. ودخول الشهر وخروجه dan masuknya bulan dan keluarnya bulan Ramadan. فالتنطع في ذلك من التنطع المذموم maka berdalam-dalam ya di dalam perkara ini adalah perbuatan tanattu yang dicela ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله dan juga menyebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah في المجموع مجموع الفتاوى di dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa المجلد الثاني والعشرين di jilid yang 22 صفحة 215 di halaman 215 لا إله إلا الله وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان dan juga menyebutkan perkara ini Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan المجلد الأول di jilid yang pertama صفحة 158 itu di halaman 158 أن من التنطع تحريم ما لم يحرمه الله dan di antara bentuk ya perbuatan tanattu yang itu diharamkan ya, oleh Allah Azza wa Jal. Wal yaum ayyuhal ikhwah dan pada hari ini wahai saudara-saudara kita كم من الناس من يحرم على نفسه أو على المسلمين ما لم يحرمه الله ورسوله. Betapa banyak ya, di antara mereka mengharamkan perkara-perkara terhadap diri mereka dan juga mengharamkan terhadap ya, orang lain مثل الذين يحرمون على الناس البضائع من بلاد الكفار البضائع اشتراء ya di mana mereka ada yang mengharamkan perkara-perkara dari perkara barang-barang impor ya dari orang-orang kufar بل بالغ بل غلا بعضهم فحكم بالكفر والردة bahkan mereka ada yang sampai bersifat gulu dan sampai menyebabkan murtad di dalamnya. على من يشتري بضاعة بضائع الكفار Itu siapa saja yang membeli dari barang-barang impor orang kafir. من اليهود أو النصارى أو الوثنيين Dari orang-orang kafir Yahud, ya Nasara dan orang-orang ya musyrikin, penyembah berhala. مع أن البيع والشراء مع الكفار Padahal jual beli bersama orang kafir, ala ikhtilafi Ya orang kafir berbagai macam jenis agama mereka. Musalimin atau harbiyin. Baik orang-orang kafir yang ya ibahatu diri dan selainnya. Ibahatuhu min al-ma'lumi min ad-din Itu tentang penghalalan di dalam perkara muamalah ini ya dan selainnya. Allahumma illa an yara waliul amr, waliul amr al-muslimin. Ya Allah, ya لا إلا إلا إذا رأى ya kecuali di sini ya apa yang telah dipandang oleh pemimpin kaum muslimin منع ذلك لمصلحة ya men- melarang yang di dalam perkara tersebut ya di, karena maslahat فيطاع في هذا maka kita wajib mentaati kaum pemimpin kaum muslimin di dalam larangan tersebut. طيب وفي كتاب المدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله Dan di dalam kitab Madarijus Salikin ya karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah في المجلد الثالث di jilid yang ketiga صفحة 405 yaitu halaman 405 405 فما بعدها وقبلها dan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. كلام كثير في هذا الباب مهم. Perkataan beliau panjang dan penting di dalamnya. وقال رحمه الله Beliau berkata rahimahullah, فلا تجد هذا الtakalluf الشديد maka tidak kamu dapatkan ya sifat memberatkan diri yang ekstrim ini والتعقيد في الألفاظ والمعاني عند الصحابة أصلا لا تجده لا تجد هذا التعمق التكلف الشديد والتعقيد التعقيد yang mereka صعوبة, صعوبة يعني. sulit menyulitkan di dalam perkara في الألفاظ والمعاني lafaz-lafaz dan makna-makna. لا تجده عند الصحابة أصلا Kamu tidak akan mendapatkan perkara ini di sisi para sahabat dan dan selainnya. وإنما يوجد Dan hanya saja kamu akan dapatkan عند من عدل عن طريقهم رضي الله عنهم di sisi orang yang berpaling dari jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. فإذا قرأتم في كتب الآثار Jikalau kalian membaca kitab-kitab athar, تجدون ألفاظ الصحابة سهلة واضحة kalian mendapatkan ya lafaz-lafaz para sahabat tersebut yang mudah dibaca dan dipahami. يفهم منها العام المسألة والحكم Ya, mudah dipahami oleh orang-orang awam permasalahan hukum-hukum. بخلاف كتب المتأخرين Berbeda dengan kitab-kitab ya orang-orang ya akhir-akhir ini. ففيها التكلف Di dalamnya ada bentuk ya memberatkan diri, والتعقيد والعسر في الألفاظ yaitu sulit di dalam memahami lafaz والكثرة التي لا تفيد dan ya terlalu panjang lebar, tidak yang tidak ada faedahnya. فكلام السلف قليل كثير نفعه Adapun perkataan salaf ya sedikit tapi banyak manfaatnya. وكلام الخلف والمتأخرين كثير قليل نفعه Berbeda perkataan kaum khalaf terakhir ini, mereka kalam perkataan mereka banyak tapi sedikit manfaatnya. بل سمعت أحد ال- الدكاترة المعاصرين الذين يدعون إلى المذهبية Dan saya mendengar ya dari orang yang jebolan doktor ya yang di mana dia mengajak kepada madhabnya. يقول Ya dia berkata, إن تعقيد ألفاظ المتون الفقهية sesungguhnya ya perkara sulit di dalam lafaz-lafaz fikih tersebut فعله العلماء عمدا متعمدين صنعه يعني para ulama متعمدين ya عمدا عمدا ah, sengaja dia melakukannya. لماذا Kenapa? قال ليبقى الطالب بحاجة إلى العالم لا يستغني بالكتاب supaya para talib tetap butuh kepada alim bukan kepada kitab astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim as-sahabatu lam yakunu hakadha dan para sahabat tidak melakukan seperti ini kanu yabdhuluna wa yanshuruna al-ilm dan mereka menyampaikan dan memberikan ilmu dan menyebarkan ilmu bi ibaratin sahla wadhihah dengan ungkapan-ungkapan yang gampang dan mudah. Yafhamuha al-alim. Dipahami baik orang yang berilmu. Wa talib al-ilm. Orang yang menuntut ilmu. Wal a'rabi fil badiyah. Dan orang-orang yang ya, pedesaan pedalaman. Wal rajul wal mar'ah. Laki-laki dan wanita. Wal muslim min al-umam al-ukhra. dan muslim dari umat-umat yang lain. Kal Furs wal Rum wal Barbar wal Turk wa ghairihim. yaitu dari kaum muslimin negeri Farsi, ya, Turki, ya, dan Barbar dan selainnya. Lihada nashara as-sahabatul Islam fi kulli al-ard. Oleh karena itu para sahabat menyebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Wa hakadha tabiun Begitu juga para imam-imam tabi'in. Wa laysa al-murad min al-ilm rabt at-talib bis-syekh. Bukan maksud mereka ya di situ menolak para penuntut ilmu dengan alim. Wa an yastamirra bihajatin ilaihi tula umrih. Dan mengharuskan di situ talib ya kepada alim selamanya. Hadza maqsadun sayyi. Ini merupakan tujuan yang jelek. Wa niyyatin wa niyyatun fasidah. Dan niat yang jelek. Innamal insan yahris ala ta'limin nasil khair. Dan innama يحرص ah الإنسان hendaklah antusias semangat ya supaya manusia mempelajari ilmu أنتم تسمعونني أيوة إن شاء الله بقي هو الذي في جنبي فقط يعني طيب طيب فهذه بعض الفوائد Ini sebagian faedah-faedah. أحببت إفادتكم بها Saya mencintai untuk memberikan faedah tersebut kepada kalian عن هذا الحديث tentang hadis ini. فالتنطع يكون في العلم dan tanatu berdalam dalam di dalam perkara ini bisa di dalam perkara ilmu ويكون في العبادة di dalam ibadah ويكون في الورع di dalam perkara wara وفي الأحكام تحليل وتحريم di dalam hukum-hukum mengharamkan dan menghalalkan فعلينا أن نحذر Maka wajib bagi kita berhati-hati. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا طريق للهلاك Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ini merupakan ya jalan menuju kehancuran. ثم قال أبو داود رحمه الله باب لزوم السنة Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala berkata bab luzumu sunnah ya konsisten istiqomah di atas sunnah wal bab as-sabiq babun fi luzumi sunnah dan bab yang sebelumnya itu bab tentang ya konsisten di atas sunnah wa huwa qad yukarriru al-baba wa yukharriju ahadith ukhra dan terkadang dia ya babnya sama mirip kemudian mengeluarkan hadisnya yang lain ala anna huna wa hunaka fi nuskhatin Dan di sini ada ya lafaz di naskah manuskrip bab man da'a ila sunnah. Itu bab ya barang siapa yang menyuruh mengajak kepada eh, sunnah. Eh, موجود الإشارة إليها أيوة. باب من دعا إلى السنة طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال اخبرنا العلاء يعني ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda هذا الحديث بهذا الإسناد هو في صحيح مسلم بإسناده ومتنه dan hadis ini dengan sanad seperti ini terdapat di dalam sahih Muslim <clears throat> قال من دعا إلى هدى Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak menyuruh kepada suatu petunjuk, kana lahu al ajr mithlu ujuri man tabi'ah. Maka baginya mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. La min ujurihim syai'a. Tidak berkurang yang demikian itu pahala mereka sedikit pun di dalamnya. Wa man da'a ila dalalah. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا maka bagi dia mendapatkan dosa semisal dosa-dosa orang yang mengikutinya tidak berkurang yang demikian itu dari dosa mereka ya sedikit pun هذا الحديث العظيم ini hadis yang mulia خبر من النبي صلى الله عليه وسلم merupakan kabar wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam وهو يتضمن dan dia بشرى وتحذيرا terkandung di dalamnya kabar gembira dan peringatan أما البشارة والإرشاد فيه dan adapun kabar gembira dan ya pertuntunan kepadanya فهو في الحث على الدعوة إلى السنة والعلم والدين yaitu motivasi untuk mendakwahi ilmu ya agama فالهدى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه maka petunjuk di sini yaitu apa-apa yang di atasnya Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Qala ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyudhhirahu 'ala ad-din Allah berfirman, dialah yang wallazi arsala rasulahu yang mengutus rasulnya dengan din ya, din yang hak din yang hak, uh, untuk menampakkannya walaupun orang-orang kafir yang membencinya وفضل الدعوة إلى الهدى والحق dan keutamaan dakwah kepada petunjuk dan kepada kebenaran ثابت في الكتاب والسنة telah sahih di dalam Al-Quran dan Sunnah. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا Allah berfirman, siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah dan orang-orang yang beramal saleh. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني Kemudian Allah berfirman, katakanlah, inilah jalanku yang di mana ya saya mengajak di atas basirah ilmu dan siapa saja yang mengikutiku. وقد قسمت هذه الآية الناس إلى أربعة أقسام. Dan di sini terbagi manusia di dalam ayat ini menjadi beberapa bagian. القسم الأول من عندهم علم وبصيرة ولا يدعون إلى الله. Golongan manusia pertama di sisinya ada ilmu dan basirah. Ya, tetapi dia tidak mengajak menyuruh kepada ya manusia. هؤلاء ناقصو الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. mereka ini orang yang kurang ya kutamanya di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qismu tsani man yad'u ila Allah mukhlishah. Jenis golongan manusia yang kedua yang mereka mengajak menyuruh manusia dengan ikhlas. Walakin ala ghairi basiratin wa ilm. Namun dia mengajak manusia bukan di atas ilmu dan basirah. Fahada yufsid akthar mimma yuslih. Maka orang ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wahada naqisul ittiba' lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini juga kurang di dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu tsalits. Golongan manusia yang ketiga. Alladzina la basirata wa ilm indahum wa la da'wata ila Allah. Yaitu manusia yang tidak ada ilmu dan basirah dan juga tidak mendakwahi manusia. Wa haula syarrul aqsam mereka ya ini adalah jenis yang paling jelek dari golong-golongan yang ammal qismur rabi' adapun golongan yang keempat fahumul ladzina indahum ilmun wa basiratun wa yad'un bihima ila yaitu mereka di sisi mereka ada ilmu dan basirah dan menyeru mengajak manusia yaitu dengan ikhlas fa haula alladhina haqqaqu alittiba' linnabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha dan mereka ini adalah orang-orang yang telah merealisasikan ittiba' mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sallallahu alaihi wasallam la an yahdiyallahu bika rajulan wahida Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya bersabda, "Sungguh engkau memberikan petunjuk kepada seseorang khairun laka min humr an-na'am. Humr jam'u hamra wa hiya al-ibilu al-hamra wa kanat anfas wa aghla anwa' al-ibil 'inda al-'arab." Maka itu adalah ya lebih baik bagimu ya daripada onta merah dan onta merah merupakan ya perbendaharaan harta di sisi orang Arab dahulu yang paling mahal وفي dan هذه berharga وفي هذه الأدلة وهذا الحديث الذي معنا dan pada dalil-dalil dan hadis yang bersama kita ini بيان واضح penjelasan yang sangat jelas أنه لا يدعو إلى الله وإلى الهدى إلا إذا علم أن هذا هدى dia tidaklah mengajak menyuruh manusia kepada petunjuk yang melainkan dia mengetahui itu memang betul adalah petunjuk. Waqad bawwabal Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihih dan Imam Bukhari telah membuat satu bab di dalam sahihnya. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Itu bab berilmu sebelum beramal, berucap dan beramal. Wa qaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kemudian beliau berdalil dalam firman Allah dalam surat Muhammad, ya berilmulah engkau bahwasanya tidak ada ilah yang hak diibadati kecuali dia dan minta ampunlah kepada Allah azza wajalla. Fa bada'a bil ilm. Kemudian di sini beliau memulai Imam Bukhari dengan firman Allah dengan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma ibn al-As. Naam. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan sahabat Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu taala anhuma, "Ballighu anni walau ayah." Ya sampaikanlah ya dari saya walaupun itu satu ayat. فلا يمكن أن تكون مبلغا عنه إلا إذا تحققت أن هذا ثابت عنه Dan tidak mungkin engkau menjadi seorang mubalik kecuali engkau telah merealisasikan dari perkara ini. Wa illa faqad taqa'u fil kadhibi alaihi wa anta la tash'ur. Kalau tidak engkau akan ya, terjerumus di dalam perkara ini yang di mana engkau terkadang tidak merasakannya. Wa tad'u ila dhalalah wa anta la tadri. Ya, sehingga engkau menyeru kepada kesesatan dalam keadaan engkau tidak sadar. فإذا أولا مرتبة العلم ثم مرتبة الدعوة إلى الهدى maka di sini ya ada tingkatan ilmu dan kemudian ada tingkatan ya di dalam petunjuk فبالعلم تميز بين الهدى والضلالة dengan ilmu bisa membedakan ya mana petunjuk dan mana kesesatan فتدعو إلى الهدى وترد الضلالة maka kamu bisa di situ bisa menyuruh kepada ya petunjuk dan membantah dan menolak ya kesesatan. Wa aidan fi hadhihi al-adillah wa hadha al dan juga pada dalil-dalil dan hadis ini taqsimud du'at ila qismain dibagi dai itu menjadi dua macam du'at huda wa du'at dalalah itu para dai yang mengajak kepada petunjuk dan para dai yang mengajak kepada kesesatan. Du'atun ila Allah wa du'atun ala abwab jahannam. Itu dai yang mengajak ke jalan Allah dan dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Fala budda min hadhihi al-idafah. Maka mesti di sini ya disandarkan kepada ini. La yujad ma intashara fi hadha az-zaman du'a. Fulan min ad-du'at. يعني فلان داعية بهذا بدون إضافة هذا لم يكن معروفا عند السلف Ya maka mesti disandarkan ya perkara ini supaya jelas ya tidak hanya sekadar dai saja harus jelas di mana dai yang mengajak ke jalan Allah dan mana dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Ra'aitum fil adillah hunak idafah taqyid du'at ila Allah du'at ila al-huda ya qaumana ajibu da'i Allah دعاة إلى الضلالة ما في دعاة بس واسكت أكمل Ayat. انت Di كمل. sana ada ya pembagian dai yang mengajak ke jalan Allah, mengajak kepada petunjuk. Ya, di situ ada dai yang mengajak kepada kesesatan. خلصت لا حول ولا قوة بالله بعد ما يمدي واحد يشرب شاي خلاص. طيب Ya mesti harus diikatkan di situ. Bukan hanya dai saja, harus mengajak kepada dai ya menyuruh kepada Allah, menyuruh kepada petunjuk. Ya, kemudian di situ harus disebutkan dai yang mengajak kepada kesesatan dan dai yang mengajak kepada pintu neraka jahanam. Lakin urfun nas al-yawm fulan min ad-du'ah. Namun akan tetapi ya di situ kebiasaan manusia ya mengatakan doa yang mengajak kepada Allah. Wa fulanah min ad-du'ah. Ya, bahkan wanita dikatakan ya fulanah ya dari kalangan duat هذا عرف في هذا العصر Ini merupakan kebiasaan ya di zaman ini. عند السلف Di sisi salaf, كلمة دعاة فقط بدون إضافة ya kalimat doa tanpa ada tambahan. كان يطلق على الخوارج Ya, maka diitlakkan doa itu kepada khawarij. لأنهم دعاة إلى الخروج على السلطان Karena mereka itu diitlakkan doa mengajak memberontak kepada pemimpin. <laughs> أي فكان يقال لهم فلان من الدعاء أي يدعو إلى الخروج على الحاكم الموجود والخليفة maka dikatakan kepada mereka dahulu duat ya di sini itu mengajak keluar memberontak kepada pemimpin waqad taqra fi kutub at-tarikh wa kana min ad dua fi 'asr al-ma'mun ya maka kamu afwan fi 'asr al-mansur atau harun يعني في زمن الخليفة العباسي هارون yaitu di zaman Khalifah eh, Al-Harun أو أبو جعفر المنصور atau Abu Ja'far Al-Mansur, فيقصدون بالدعاة mereka maksudkan itu doa طائفة تدعو للخروج على الخليفة sekelompok ya mereka yang mengajak untuk memberontak kepada pemimpin. طيب وقوله من دعا إلى ضلالة Dan هي sab- ال- هي البدعة Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu barang siapa yang mengajak menyuruh kepada kesesatan itu adalah kepada bid'ah wa ghairiha dan selainnya wa qad taqaddama ma'akum qawluhu wa kullu bid'atin dalalah dan telah berlalu bagi kita setiap kesesatan itu adalah bid'ah fahadha wa'idun wa tahdhir dan padanya terdapat ancaman dan peringatan. Lilladzina yafrahuna bikathratil atba' 'ala al Bagi orang-orang yang bangga dengannya banyaknya pengikut. اعلموا أن هؤلاء تأخذون مثل آثامهم وأوزارهم maka ketahuilah bahwasannya mereka tidak lain mengiring membawa dosanya dan dosa mereka orang yang mengikuti mereka. Qala ta'ala Allah berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm." Ya, hendaklah mereka memikul dosa-dosa mereka dan dosa orang-orang ya yang mengikuti mereka yang mereka ya sesatkan ya tanpa ilmu. Fayatafakharu da'iyatul bid'ah wad dalal. Mereka berbangga-bangga para dai ya yang mengajak kepada kesesatan dan kebid'ahan ini. Anna atba'ahu bil malayin. Bahwasanya pengikutnya berjuta berbanyak pengikutnya. وأن متابعينه في برامج التواصل بمئات الآلاف والملايين Ya banyak ya followernya, view-nya ya, di dalam internet atau HP dan sebagainya. وهؤلاء إذا أضللتهم في بدعة واحدة أخذت مثل آثامهم فيها Mereka ini أضللتهم ولو آه. ببدعة واحدة jikalau dia membuat kesesatan kepada satu orang saja, dia bisa ya menjadikan ini banyaknya ya kesesatan ya di dalamnya. فما تفرح به في الدنيا قد يكون سببا لحزنك وعذابك في الآخرة ما تفرح به وتفاخر به في الدنيا نعم Dan apa-apa yang engkau berbangga dengannya ya di dalam perkara mata fakhara به في الدنيا di dunia قد يكون نعم terkadang ya menjadi qad yakun ba'da قد يكون سبب حزنك Terkadang wa, ya, kebang kebanggaan dan berbangga-bangganya kamu di perkara di, dunia ini terkadang bisa menjadi sebab ya membuat perkara tersebut sedih bagimu di akhirat. Wadih, jelas. Baik. Qala Abu Dawud rahimahullah. Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah. Hadatsana Uthman bin Abi Shaybah. Qala hadatsana Sufyan wa huwa ibn Uyainah. An az-Zuhri taqaddam ma'akum ibn Shihab. عن عامر بن سعد هو عامر بن سعد بن مالك اللي هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبيه سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة Imam Abu Dawud rahimahullah taala menggiring sanatnya sampai kepada ya sahabat yang mulia itu dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang beliau merupakan salah satu dari sepuluh sahabat yang dikhabarkan ya ahlul jannah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau dan berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurma. Sesungguhnya kaum muslimin yang paling besar ya dosanya terhadap kaum muslimin. Ay min a'zam Ya ini di antara yang paling besarnya. Man sa'ala an amrin lam yuharram fahurrima 'ala an-nas min ajli mas'alatihi. Itu seseorang yang bertanya tentang suatu perkara yang di mana perkara tersebut tidak diharamkan. Kemudian diharamkan kepada manusia dikarenakan pertanyaannya tadi. Hadza kan zaman at-tashri' wal wahyi. Dan ini terjadi ketika masih di zaman ya pensyariatan ya dan zaman wahyu yang masih turun. Kama fi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum lakum Ya sebagaimana firman Allah taala ya dalam surat Al-Maidah. Naam Ya. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau ya menanyakan tentang perkara yang di mana perkara tersebut يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل ينزل القرآن تبد لكم حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عفى الله عنها والله غفور حليم Allah berfirman ya di surah Al-Maidah eh, 101 wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkanmu jika kamu menanyakannya ketika Al-Qur'an masih diturunkan hmm. eh, niscaya akan diterangkan kepadamu Allah Maha memaafkanmu ya tentang hal itu dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang wa nas yukhti'u fi fahmi al-ayati wal hadits Dan sebagian manusia mereka keliru di dalam memahami Al-Quran dan hadis ini. فيقول لا تسأل عن شيء Mereka mengatakan jangan ya bertanya tentang sesuatu. في ال- في البيوع Di dalam jual beli, في العقود di dalam akad-akad, يقول لا تسأل لا تسأل mereka katakan jangan kamu tanyakan. وهذا يضع الآية في غير موضعها وما دلت عليه mereka meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya dan apa yang ditunjukkan pendalilannya. Innama hadha waqta nuzulil wahyi. Hanya saja ayat ini turun ketika masih turunnya wahyu. Wa yakunu al-amr ala asli al-ibahah dan sehingga menjadi perkara urusan tersebut asalnya dibolehkan. Fayati syakhsun yas'al anhu yas'al anhu takallufan. Ya, sehingga ketika itu ada seorang bertanya, kemudian bertanya, terus bertanya. Kemudian ditanya fayakunu min jazai fi'lihi an yuharram alaihi wa alal muslimin. Kemudian akibat perbuatannya ngeyelnya bertanyanya ini diharamkan perkara yang dia tanyakan tadi sehingga diharamkan juga bagi kaum muslimin ketika itu. Fayakunu qad jalaba masyaqqatan wa syarran 'alal muslimin. Sehingga datang kesulitan dan rasa berat ketika itu bagi kaum muslimin. Bitakallufihi su'al amma lam yuharrimhu Allahu 'alaihi dengan mereka memberatkan diri di dalam pertanyaannya apa yang tidak ya seharusnya mereka lakukan. وهكذا من يجلب المشقة على المسلمين بإدخال البدع عليهم Dan termasuk eh, dalam perkara ini juga orang yang mendatangkan rasa beban berat dalam perkara-perkara yang menjadikan perkara itu ya kepada bid'ah ya kepada kaum muslimin. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya tidak boleh memudaratkan, membahayakan dan dibahayakan. Wal bid'ah fi din tajlibu ad-darar wal 'ala al-muslimin. Dan bid'ah di dalam agama mendatangkan rasa berat dan masyaqqah, Dan eh, bid'ah fi din tajlibu al wad-darar 'ala al-muslimin. Dan bahaya atas kaum muslimin. Fi dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Fayakunu hadha a'zam li dhanbihi maka sehingga ini perbuatannya ya dosanya besar. Amma ba'da iktimal ad-din wa maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa inqita' al-wahy amma ba'da kamal ad-din ah, adapun ba'da ya sempurnanya setelah sempurnanya agama dan setelah kematian nabi hmm. dan dipastikannya agama telah sempurna fa idza kunta tajiran fas'al an tijaratik wa hukmaha maka di sini kamu kunta tajiran, tajiran. kamu menjadi seorang pedagang ah. dan wah tas'al an an ahkamina. Ah, boleh kamu bertanya tentang hukum-hukumnya. Wala tughmid wa taqul lan as'al hatta la syekh haram. Ya, jangan kamu pejamkan matamu, ya, jangan tanyakan kepada syekh, ya, nanti bisa haram. yakunu i'radan minka 'anil ilm. Ini bentuk berpalingnya kamu dari ilmu. Wa ashaddu 'alaik. Dan ini lebih berat bagimu. Fala yulabbisanna 'alaika asyaitan. Jangan sampai syaitan membuat kesamaran bagimu. ثم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى هذا أثر طويل وفيه علم كثير الله المستعان طيب قال أبو داود حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمد الهمداني الهمداني قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائد الله اسمه عائد الله بن عبد الله أبو إدريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله قال أخبره أن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال نعم Kemudian Imam Abu Daud rahimahullah taala menggiring sanadnya ya sampai kepada ya tabi'in atau ya Syekh Abu Idris tabi'in. Hah? Abu Idris Al-Khawlani tabi'in. Ayo. Itu kepada tabi'in Abu Idris Al-Khawlani aidallah ya, bin Abdullah. Ya, mengkhabarkan kepadanya bahwasanya Yazid bin Amirah dan dia termasuk ya dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu dan Mu'ad telah mengkhabarkannya أي هو من تلاميذ معاذ بن جبل الملازمين له Jadi Yazid bin Amirah ini merupakan tilmiznya Mu'ad bin Jabal yang dia senantiasa bermulazamah ya berguru dengan ya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. وهو أي معاذ بن جبل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام yang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan Muad bin Jabal ini merupakan Ya, beliau manusia yang paling berilmu, ya, dengan halal dan haram dari umatnya. Wa qala lahu ya wallahi inni la uhibbuk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muaz, ya, wahai Muaz, saya mencintaimu ya karena Allah. Wa ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'iyan ila Allah wa amiran ila al-Yaman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusnya Muaz ini sebagai dai dan sebagai amir gubernur di Yaman ila mantiqati au khilaf al-Janad ke suatu tempat kota Janad al-Janad yaitu yang bernama al-Janad wa mata radhiyallahu anhu fi Syam fi ta'un dan beliau ya meninggal dengan disebabkan penyakit yang ditimpa itu penyakit ta'un al-Anwas Amwas Amwas wa mata syabban Beliau meninggal dalam usia yang masih muda syab. Radhiyallahu anhu ardah. Ya radhiyallahu taala anhu. Wa hadzal athar min azim nasaihih. Dan ini merupakan athar di antara bentuk athar nasihat yang besar dari beliau. Fantabihu laha. Maka perhatikan oleh kalian. Fahiya wasaya min alimin min ulama'i sahabah. Ini merupakan wasiat-wasiat dari eh, sahabat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد روى هذا الأثر أيضا ابن بطة وغيره dan juga meriwayatkan athar ini <clears throat> ya, Imam Ibn Battah dan selain beliau rahimallahu taala. سنقرأه فقرة فقرة ونعلق باختصار. Dan kita akan membacanya ya potongan-potongan ya paragraf-paragraf dan menjelaskannya. كان أي معاذ لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس Beliau berkata, adalah Muaz, Muaz tidaklah duduk ya untuk berzikir ketika ya dia duduk melainkan dia mengatakan majalisul dzikri indahum hiya majalisul fikhi wa dzikril halal wal haram dan Muaz ya para sahabat majlis duduk mereka majlis zikir di sini tidak lain ketika itu adalah majlis yang menyebutkan dan membahas perkara ya, haram fikih dan selainnya. Fahamu makna majlis zikir. Maka kamu pahami tentang perkara majlis zikir ini. Hadal majlis majlis zikir lillah. Dan ini kita ini majlis majlis majlis zikir ya kepada Allah Azza wa Jal. Famajalis qiraat al-hadith wal-fiqh wa tadarus al-fiqh hiya majalis zikrillah. Dan kita majlis ini majlis menyebutkan hadis ya bermudakar mempelajari fikih dan ini termasuk majlis zikir kepada Allah. Walaysat bid'i 'inda turuq. Bukan yang dimaksud di sini majalis majalis zikir di sisi ya orang-orang ahli tarikah, tarikat-tarikat. kanat sahaba tabi'in. Dan demikianlah ini majlis-majlis eh, zikir para sahabat dan tabi'in. Tadhakkur al Quran mereka saling membahas dan eh, membahas ya, tentang mudhakarat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an dan hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mudarasat masail al-halal wal haram mempelajari ya perkara-perkara hukum halal dan haram was-su'al amma yanfa' dan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan manfaat walam takun majalisuhum tadhhabu fil qil wal qal dan bukanlah majlis mereka yang hampa ya hanya perkataan yang sia-sia والخ... قيل وقال يعني سياسية ayo majlis lumayan Pak لا قل مجلس قيل قال يعني كلام كثير kawan, ما ما في سي... بعدين سياسية دي بعدين نتكلم عليها itu majlis yang di sini banyak pembicaraannya جزاك الله خيرا طيب قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال Jadi beliau tidaklah duduk ya, dalam majlis zikir ketika itu melainkan beliau berkata صحيح عندك لفظ الجلالة بالخفض بالجر الله حكم قسط أي عدل Allah adalah maha bijaksana dalam hukumnya dan maha lagi maha adil. فالقسط هنا بمعنى العدل Qist di sini adalah dengan makna adil. ثم قال هلك المرتابون Kemudian Mu'ad mengatakan kembali kehancuran orang-orang yang murtabun itu orang-orang yang ragu. Ar-raib huwa syak. Ya, al-murtabun di sini adalah orang yang ragu bimbang. Ay alladzina indahum syak wal idtirab. Yang di sisi mereka ada kegoncangan, keraguan dan kerancuan. Sawa'an irtabu fil akhbar atau fil ahkam. Akhtar. akhbar. Hmm. Sama saja mereka ragu di dalam khabar-khabar dan di dalam hukum-hukum. Innamal ladzina yanjun ahlal yaqin. Hanya saja yang selamat di sini adalah orang-orang yang yakin beriman. Qala ta'ala alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Berkata Allah Azza wa Jal alif lam mim yang demikian itu alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Qala ta'ala fi suratil hujurat Dan Allah juga berfirman di dalam surah Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Hanya saja orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Farraib sababun lil halak. Maka ragu bimbang di antara sebab kehancuran dan kebinasaan. Fakun ala yaqinin fi aqidatik wa ibadatik. Maka jadilah kamu orang yang yakin di atas akidahmu dan ibadahmu. Wa ala bi usulis sunnah dan hendaklah kamu yakin di atas usul-usul sunnah wa ala bima Allah bihi wa mimma yakun fil akhir dan hendaklah kamu yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang hari akhir qala faqala bin Jabal dan berkata Muad ya dengan kabarnya ini pada hari satu hari Inna min waraikum fitana. Sesungguhnya di belakang kalian akan datang suatu fitnah. Yakthuru fiha al-mal. Allah. Berlimpah harta ketika itu. Wa taqaddam ma'akum ams ahadith fi fitnatil mal. Kulli hmm. Hmm. Yaitu berlalu ya bagi kalian pembahasan kita ini tentang ya banyaknya harta, fitnah harta. Wa yuftahu fiha al-Qur'an. sahal yaqra. يفتح يعني يسهل وينتشر سيأتي ها. Dan الله. di zaman itu dibuka padanya Al-Quran dan menyebar. حتى يأخذه المؤمن Sampai mudah mendapatinya Al-Quran tersebut Wal orang, munafiq. mu- orang mukmin dan munafik. والرجل Laki, والمرأة wanita, والصغير anak kecil, والكبير dan orang yang besar. والعبد Budak والحر الله dan orang yang الله، merdeka الله، juga. لماذا يذكر معاذ ذلك Kenapa Mu'ab menyebutkan yang demikian? Alaysa mithlu hadhihi al-hal akhbarun sarrah? Bukankah ini merupakan kabar-kabar rahasia tersembunyi? Inna as-sahabata kanu yanzuruna bi nuri sunnah ila umurin ukhra. Karena sahabat mengkhabarkan ya perkara-perkara itu dengan sunnah akhbari min khabari yanzuruna min as-sunnah من ينظرون من خلال يعني من عبر السنة أو لأخذهم بالسنة ينظرون الى امور وراء ما يراه الناس Ya karena mereka melihat perkara-perkara tersebut apa yang ya datang ya menunjukkan sunnah di dalamnya. فهم قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الخوارج. Karena mereka mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis-hadis khawarij. وأنهم أكثر قراءة للقرآن من الصحابة Karena mereka orang-orang khawarij adalah kaum yang mereka lebih banyak bacaan mereka, kiraah mereka terhadap Al-Quran. وَأَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزْ حَنَاجِرَهُم Dan mereka adalah kaum yang para pembaca Al-Quran tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. وَأَنَّ الْقُرْآنَ فِي أَلْسِنَتِهِمْ كَالْمَاءِ dan Al-Quran itu hanya sampai kepada ya, lidah mereka tersebut ibarat air. وتقدم معكم حديث هلاك أمتي في الكتاب. Dan telah berlalu ya bagi kalian hadis kebinasaan umatku di dalam Al-Kitab. Hada kulluhu majmu'an ma'a ba'd. Ini seluruhnya merupakan kumpulan khabar جعلهم ينظرون إلى المستقبل إذا انتشر هكذا القرآن ولم يكن على سنة. جعلهم يعني يحذرون Ya mereka menjadikan ini berhati-hati ويحذرون dan memperingati من أن يؤخذ القرآن قبل أن يتعلم السنة dari mengambil Al-Quran sebelum mempelajari sunnah. ولهذا عدد من العلماء Oleh karena itu banyak sekumpulan ulama ألفوا كتبا في فضائل القرآن Itu mereka mengarang tentang keutamaan Al-Quran. ذكروا فيها أحاديث الخوارج Mereka menyebutkan hadis-hadis tentang khawarij. أنت تسأل نفسك ما Engkau, علاقة أحاديث الخوارج في فضائل القرآن engkau bertanya di dalam dirimu mungkin apa kaitannya dengan ya hadis khawarij dan tentang keutamaan Al-Quran. كأنه يقول لك Seakan engkau engkau mengatakan, انتبه مع هذه الفضائل العظيمة perhatikanlah tentang keutamaan ya keutamaan yang besar ini لقارئ القرآن وحامله ومتعلمه bagi orang-orang yang pembawa pembaca Al-Quran dan yang memikulnya. إياك أن تقع فيما وقع فيه الخوارج Maka hati-hatilah kalian wahai pembawa Al-Quran, ya pembaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, semisal kaum khawarij ini. karena kaum Khawarij tersebut mereka mentakwil ya Al-Qur'an tidak sesuai Allah apa yang Allah inginkan dengannya. Wa qad dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan Qur'an dan telah dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yang membaca Al-Qur'an hatta tura alaihi bahjatuh sampai tampak pada wajahnya yang يعني cemerlang. يعني ترى عليه يعني نظارة القرآن و... Ya. إيه. Ya dia bentuk wajah memang betul ya bentuk penghafal Al-Quran مم. ويرجو أهله خيره dan ya sekilas nampak dia orang yang diharapkan ya أخذ bag- baginya akhirat أخذ سيفه وخرج على جاره ورماه بالشرك dan dia ternyata orang yang mengeluarkan pedangnya على جاره على جاره يعني بدا يكفر جاره iya dia menghunuskan pedangnya kepada tetangganya dan mengkafirkannya ايوه قالوا يا رسول الله من اولى بالشرك الرامي او المرمي يعني القائل او المقول فيه يعني هذا الخارجي ولا جاره المسلم آه. kemudian ya berkata قال رسول الله سالوه من اولى ولا يقول دعها هذه بعدين نشرح خلص الى هنا حتى نختصر الوقت الأثر ما أيوة. كملته طيب أنا التزاما بالوقت إذا لم أكمل شرح الأثر سأكمله بعد العشاء إن شاء الله نعم حتى ألتزم بالوقت بقي دقيقتان كم أيوة. نعم دقيقتان أيوة. طيب أيوة. طيب طيب الله المستعان وقد ذكرت لكم مرارا dan telah berlalu berulang-ulang ولا بأس من التكرار فالمكرر أحلى dan tidak perlu pembahasan berulang-ulang ya di dalamnya ما رواه الإمام عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما رحمهم الله dan meriwayatkan Imam Abdul Razzaq dan Imam Al-Baihaqi rahimahumullah أن ابن عباس كان عند عمر رضي الله عنهما Hmm. adalah Ibnu Abbas ketika itu di sisi Umar radhiyallahu taala anhuma. Wa kanat al-wufud war-rusul ya'tuna ila Umar min aqtar al-khilafah. Dan ketika itu datang para utusan di berbagai penjuru dunia kepada Umar. Fayubashshirunahu. Maka beliau memberikan ya, kabarnya, ya, gembiranya. Ya, ya Amir al-Mu'minin, abshir nah. fil baladi Wahai al-fulani. Amirul Mu'minin, ya. Abshir ya bergembiralah dengan keadaan مم. حفظ القرآن من الرجال والنساء كذا وكذا Ya, bergembiralah dengan kabar-kabar penduduk negeri kami yang menghafal Al-Quran dari kalangan lelaki dan wanita. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين Berkata Ibnu Abbas, ya wahai Amirul Mukminin, وددت أن الناس لا يتسارعون هكذا في حفظ القرآن Saya ingin ya bagaimana manusia tersebut jangan terburu-buru di dalam menghafal Al-Qur'an. Fazajarahu Umar. Maka beliau memperingati Umar. Fadhahaba Ibnu Abbas ila al-bait. Maka kemudian Ibnu Abbas pergi menuju rumahnya. Falahiqahu rasulun min Umar yatruqul bab. Kemudian ada utusan ya menyusul Umar dari utusan Umar ya kepada pintunya ba'da an insarafa an-nasu min 'indi amiril mu'minin Setelah Ibnu Abbas tadi berpaling dari Umar menuju ke rumahnya. Qala lahu ajib Umar fadhahaba wa ajaba. Fadhahaba Ya, dia pergi menuju ke ke tempatnya. Qala lahu a'id 'alayya ma qulta. Kemudian utusan Umar tadi mengatakan, "Ulangi eh, kepada saya apa yang kamu katakan." Ya, ada. Eh, Ibnu Abbas mengatakan. Eh. Ya. Faqala ya. Ibnu Abbas أو تعفيني يا أمير المؤمنين اعفني يا أمير المؤمنين يعني شو أقول أنا ها؟ قال عمر عمر يقول لابن عباس آه. أعد علي كلامك الذي قلته أيوة. وهو تمام آه. ابن عباس يقول له اعفني اعفني لا يعني لا أريد أن أعيد أيوة. فقال له بل أعد فقال ابن عباس إن كنت أخطأت أنا أستغفر الله Jadi Umar Ah. mengulang kepada Ibnu Abbas. Alhamdulillah. Ya, ulangi ucapan kamu tadi. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Tidak, cukup," kata dia. Kemudian ulangi kata kata Umar kembali. Ya, kemudian beliau mengatakan, ya, "Astagfirullah," ya, kata. فقال مم. خلاص أيوة، خلاص. واضح فقال له عمر بل عزمت عليك أي أمرتك أن تعيد ما قلت Ya, kemudian berkata Umar, "Mesti kamu harus mengulangnya. Saya perintahkan ini. Kamu ulangi ucapanmu tersebut." فقال ابن عباس قلت وددت أي أتمنى ألا يتسارعوا هكذا في حفظ القرآن Maka saya katakan, ya kata Ibnu Abbas, saya ingin sebenarnya jangan sampai manusia eh, mereka terburu-buru di dalam menghafal Al-Qur'an. قال له عمر لماذا Kemudian Umar mengatakan kenapa demikian? Faqala Ibnu Abbas berkata Ibnu Abbas, "Nahnu qaumun nazala fina al-Qur'an." Kami adalah kaum yang turun padanya Al-Qur'an. Fa'arafna fima nazal. Kami mengetahui pada siapa dia diturunkan. Fa'alimna fa'amilna bih. Kami berilmu dan kami beramal dengannya. Wa sayati qaumun yahfazuna dan akan datang ya satu kaum yang mereka menghafalnya. La ya'rifuna fi ma nazal. Mereka tidak berilmu pada siapa diturunkan. Fayakhtalifun. Ya sehingga mereka berselisih. Wa yahtaquna ay kullun yad'i anna al Kemudian setiap di sisi mereka mengklaim ya kebenaran di sisi mereka. Fa idza ikhtalafu iqtatalu ya amiral mu'minin. Ketika mereka berselisih dalam keadaan demikian tentang Al-Qur'an, maka mereka halku. فإذا اختلفوا اقتتلوا وقاتلوا ketika mereka berselisih mereka saling berperang ketika itu بسبب غلطهم في فهم القرآن akibat kekeliruan mereka kesalahan mereka di dalam memahami Al-Qur'an لأنهم لم يتقيدوا fahmi الصحابة Karena mereka tidak mengikatkan pemahaman mereka dengan pemahaman para sahabat. Alladzina nazala fihimul Qur'an wa hum a'lam bi Yang di mana mereka para sahabat turun kepada mereka Al-Qur'an dan mereka yang mengikatkannya. Faqala Umar libn Abbas lillahi darruk. Ya, kemudian Umar berkata kepada Ibn Abbas sambil memujinya. Ya ibn akhi, innaha lafi nafsi. Innaha lafi nafsi. Ya, kemudian ini sesungguhnya perkara ini adalah ya untuk saya. Walakin Umar lam yatakallam biha khasyata an tufham anhu khata'an. Akan tetapi Umar mengatakannya ya dipahami ini bukan suatu kekeliruan. Falimadha idzan Mu'ad khafa alaina 'inda infitah al-Qur'an? Kenapa ya, ketika itu Mu'ad ya khawatir ya, di zaman fitnah yang demikian? Qala fayushiku qailun an yaqul. Yaitu قائل من هؤلاء القراء للقرآن yaitu orang yang berkata dari orang-orang penghafal Al-Qur'an ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن Ya, ada apa dengan manusia? Ayo, yang di mana mereka tidak mengikuti saya. آه إذا نيته فاسدة Jika oleh karena itu niatnya sangat jelek di sini. يبحث عن أتباع له Ya, dia membahas, ya mencari ya pengikut. قرأ القرآن وتعلم Dia membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. لم يجد أتباعا Ternyata dia tidak ada yang mengikutinya. قال وقد ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن Dia berkata, ada apa manusia ini? Mereka tidak mengikuti saya. Saya sungguh telah membaca Al-Quran. Ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairah. Ya, mereka tidak mengikuti saya. Sampai saya berbuat bid'ah. Qala Mu'adh fa'iyyakum wa mabtada' Ya, sampai saya berbuat bid'ah kepada mereka ya, selainnya. Maka mu'ad berkata, hati-hati kalian terhadap apa yang dia ya, ada-adakan dari bid'ah ini fa inna mabtudi'a dalalah karena apa yang dia buat buat dia buat buat bid'ah tersebut adalah kesesatan. Wa fi hadha anna jami'a sahabah dalam perkara ini seluruh para sahabat yunkirun al-bid'ah mengingkari bid'ah wa yaruddunaha ala ashabiha dan mereka membantah para pelaku-pelakunya. Wa hadha kathirun mutawatirun anhum dan mereka banyak dan mutawatir di dalam hal ini. أثر معاذ بقية نشرحها في المجلس القادم نعم Ya, dan tersisa ya perkataan Muaz di majlis yang akan datang. A'tadzir zadat khams daqaiq, a'tadzir lakum syukran. Beri uzur saya pada Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala abdi wa rasul. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.